Alhamdulillah lo berkahipun para buru buru khusus ibu doro Al Habib Mufal Al Idrus lo keparingan jauh, gentosi acara beliau rutinan malam nambani kesalahan kula kadang ya, kula nggih jarang sakit derek pun kula piyambak nggih ada acara teng Klaten tapi gagal gagalaken. Nah ini Mungkin-mungkin orang sing mirengke sing teng Klaten nggih memaklumi. mungkin ya, mungkin ganti kula derek dari guru malah justru sing boten kula datangi barokah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula melihat. Keranten kula kedahuan naos nggih, sak sakit saged kula matur, sak sakit pulau naos. itu naos hadiah Fatihah, kita haket datang guru kita Al Habib Novel Al Idrus sak keluarga abah ibu Al Habib Muhammad Al Idrus mungkin-mungkin tansah pinaringan panjang yuswanipun fi fisihat dan wa'afiyah wa nafa'anullahu bihi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Martin Wood. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, kita dalu menika sampun memasuki bulan mulia bulan yang dikatakan sangat agung karena di bulan ini dilahirkannya makhluk Allah, hamba Allah yang teragung yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya di hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal disebut tahun gajah karena di waktu itu ada peristiwa gajahnya Rojo Namrud yang mau menghancurkan Ka'bah. Sayyid Muhammad Amin Kudbi mengatakan kullul layalin bibi fid dunya laha nasabun ilaiki fa anti husana. sana bahwa malam Senin dikatakan semua malam-malam mulia itu yang ada di muka bumi ini adalah merupakan memiliki sambungan nasab dengan malam isnemnya Rasulullah Sallallahu Sallam dilahirkan. Bagaimana mungkin tidak seperti itu? Sedangkan kalau kita mengatakan bulan hari apa yang mulia, malam apa yang mulia, kita katakan malam Lailatul Qadar, malam Nuzulul Quran, malam Isra Mi'raj, itu mulia. Tapi mana mungkin bisa ada di muka bumi ini tanpa ada malam lahirnya Rasulullah SAW. Jadi semua malam mulia itu pusatnya adalah malam Isnin di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Niki mangke kula badhe nerangaken. Ada beberapa hal ya mungkin sampun ditulis oleh guru kita Habib Novel Al Idrus tapi tidak ada salahnya mungkin kalau dari beberapa hal yang saya temukan meniko kitab Ibu Nasayid Muhammad dan beberapa kitab yang lain telah kami sarikan di kitab ini kita nanti akan berbicara terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan terhadap pijakan hukum diadakannya dari maulid atau diadakannya ikhtifal perayaan dalam rangka maulidur Rasul Muhammad kita nyon ngapun mawon, zaman sakniki beda pendapat tentu sudah biasa dan itu sudah di kantor, pun dibentengi kali guru kita Abdul Nopel luar biasa. Teng budi mau Sampai nama beliau masya Allah, teng kudus, teng dukoro, teng putih-putih. Dan beliau malam ini ada di Bogor. Ya maklum Panji pun kapasitas beliau mboten nasal ulama perbrosuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau memang ulama benar, apalagi dipandang dari beliau adalah seorang sadar anak cucu Rasulullah SAW yang memang beliaulah yang memangku jabatan untuk meneruskan dakwah simbah beliau Rasulullah SAW. Nah, nek kaya kula ngenten iki ya bledhuke ngono. Nek yo suhae-ae ngono to ketok e kok ngremehno banget. Anak-anak ngenten iki ya wis tau sekolah karo Bib Nobel. Sampeyan ku ketok e rutin teko ning geluhan-geluhan ya Gus. <laughs> Rasulullah Muhammad. Oke. Perbedaan pendapat itu dulu sampun pernah terjadi dan akan kami kupas siapa saja yang setuju dan siapa saja yang tidak setuju. Sebagai kita kita nggih dadi adil nek ana wong dadi ora seneng niku ya maklum, krana ana sing pendapat ngoten kok. Dimulai sing setuju sik apa sing ora setuju sik. Nah, cocok itu ya. masalah. Jadi bapak-bapak desa ini memilih yang tidak setuju dulu tadi. Saya juga akan menuruti perdesuan sosial bagi rakyat Indonesia. Yang diantara tidak setuju adalah ulama, salah satu ulama dari madhab maliki. Namanya Imam Al-Fatihani. Yang hidup di zaman tahun 656 sampai 731 Hijriah. Imam Al-Fatihani. Tapi kami tidak menemukan pendapat bagaimana tak secara detailnya kenapa beliau tidak setuju. Lalu ada namanya Ibnul Hajj. Hidup di tahun 737 Hijriah. Lalu Imam ash Ash-Shatibi di tahun 790 Hijriah. Bahkan Imam Al-Fatihani mengarang satu kitab yang secara detail dan saya terus terang, terus terang wong nek bab bangsa kita ora setuju ora usah tuku. Ora setuju. Kalau <laughs> kula sampean tuku roti mosok lho ya sing ora setuju. Nah tuku roti ya sing nek nem syukur gratisan. Lah. Ya. Nggih napa bener? Nah iki lho ketara banget. Kula niku nembe nganan-nganan. Ha iya, biasane iki nek sing pengajian nggawa tas iki ibu-ibu, iki wong nek kene wong lanang ya nggawa lho. Ki apa ya biasane turan roti. Lah jeneng ala Muhammad itu nggawa iki. Ngapunten nggih, kula niku nek ngasuh ta iso serius, madale wajah kula memang wajah tidak serius tadi. Dadi mbeng ora serius ya aja itu. Biasane ibu-ibu ora ngono lho, ya ora katek. Nah, yang penting aku dikot. Nah, terakhir kitabnya namanya Kitabul Maurid fil Kalam alal amal Fil maulid. Jadi nama kitab yang benar-benar khusus membeberkan ketidaksetujuannya Imam Al-Faqihani terhadap Maulidir Rasul acaranya ya, ihtibal acara dalam rangka Maulidir Rasul Muhammad dan hal itu dipelopori oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang biasa dengan mirip, Tapi al tapi tapi kalau kita nanti mungkin sidik kulo sampaikan alur pemikirannya Ibnu Taimiyah jebule beda karo wong-wong saiki sing jari melu Ibnu Taimiyah. Kalau sekarang Orang maulid langsung disetret iki haram, neraka, syirik, bid'ah. Nek bid'ah e rada cocok sithik. Tapi nek sampai tekan iki neraka mleketek-mleketek tidak sekereng itu Ibnu Taimiyah. Di dalam karyanya beliau Al-Fatawa Al-Kubro Nek kepingin sumerep Sohifah berapa Nanti ke tempat saya Gue kopi tak fotokopi Dan ada di dalam kitab Iqtidoh As-Siratal Mustaqim namanya. jadi ini dikarang oleh Ibnu Taimiyah yang yang intinya mau Intinya Maulid itu bagi beliau acara ikhtifal maulid itu memang dikatakan beliau tidak. Dan beliau mengatakan hujah beliau terhadap mengapa itu dianggap bid'ah karena di asrul awal di masa-masa awal Islam, bahkan ini nanti senada seirama terhadap pemikirannya Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang Fathul Bari walaupun akhirnya nanti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarahkan ini bid'ah tetapi bid'ah hasanah. Kalau Ibnu Taimiyah bid'ah top. Salah satu betul. Bid'ah nomor tetapi beliau mengatakan begini, jalur pemikirannya kira-kira meter ini pulau sarikan, sidik-sidik mawar. Nah itu kan acara Maulid niku kan tidak ada itu di zaman di zaman zaman keemasan Islam karena memang Rasul mengatakan khairul qurun qarni hadza thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum masa terbaik Islam itu masa sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in itu jelas itu tidak ada di zaman itu Bahkan di dalam beberapa litok napa ya pokoknya konsep tentang maulid dikatakan bahwa yang pertama kali nganakno maulid itu Raja Mudobbat. Adik iparnya Syekh napa Imam Salahuddin Al-Ayubi. Adik iparnya yaitu di kota Erbil di daerah Irak. Irak niku pasar ribut, wow, tak kendiri nah, itu ketat. Ah, ya, ya, ya gitu kan. Nah, itu pun diniatkan kenapa diadakan maulid? Karena ingin menyemangati. Bagaimana supaya orang-orang ini tambah mengenal Rasulullah dan bercita-cita yang tinggi seperti orang-orang yang pernah mengenal secara dalam bagaimana Rasulullah. Coba dengan bayangkan. Dulu ada seorang sahabat namanya Mus'ab ibn Umair. Dikatakan Mus'ab ibn Umair ini sahabat yang masya Allah. Nah, wis wonge bagus. Dasare memang beliau niku ngantos pertama kali delegasi yang babat alas Madinah. Yang dikala itu belum menerima Islam lalu bisa mengislamkan orang yang asalnya itu dari Madinah. Kenapa ikut dari Rasulullah? Asalnya berwong rolas, lalu tahun kemudian wong pitung puluh, lalu dedengkot-dedengkot daripada orang Madinah masuk Islam. Usaid ibn Hudair Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Mu'ad. Itu orang-orang luar biasa di Madinah, bahkan pemimpin kabilah mereka-mereka itu. Niku ditaklukkan oleh seorang bernama Sinten kok? Mus'ab ibn Umar radhiyallahu taala. Mus'ab ibn Umar di waktu niku dikatakan ketika Rasulullah mau perang Uhud, beliau ketika memegang gendera, gendera niki Arab untuk niki supaya digawe mimpin pasukan untuk perang Uhud itu, beliau kalih nitih kuda memilih orang yang ada di depan beliau. Yang dipilih ya Mus'ab ibn Umar. Oh, ketika dipilih wahai Mus'ab, gendera niki cekelet, nggih ya Rasulullah, cekelet. Ketika dipegang sama Mus'ab ibn Umar dikatakan di tengah-tengah pertempuran kocar kacir di tiang Islam karena kalah. Ketika kocar kacir seperti itu Mus'ab bin Umir memandang di pojokan ada Rasulullah yang nembih mawon badai dikeroyok. Wah niki Mus'ab bin Umir kalah nyekel bendera mikir. Iki nek nganti Kanjeng Nabi dikeroyok engko nek kaya apa nek terjadi apa-apa ini gimana? Bagaimana ini sedangkan pasukan muslim sudah kocar kacir. Mus'ab bin Umar karena saking cintanya dan cinta itu timbul karena saking kenalnya sama Rasulullah SAW.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 Oh, Muhammad ku sing bener sing nyekel gendera iku lho. Wah, berbalik arah sing asal royok Kanjeng Nabi sing gondrong ora kenal buwayu ngejar kare Mus'ab bin Umair. Kalih nyekel bendera subhanallah Mus'ab bin Umair dengan rela tangannya dipotong oleh wong kafir. Ketika dipotong karena masih kuat tugel tel niki sing Tangan sing kiwa langsung nyekel gendero sing arep pencolot. Tak Ketika dipegang gendera kiwa ini manas-manasi meneh supaya jengapi longgar kadat-kadapian. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wah tambah wong kafir tambah ngesosok. Wetok neh tangan ini. Iya toh. Tugel loro ini gendera sing arep mencolot dipang pokok nopo. bongkote tangan loro. Cek dicek ngeten niki didokok nang tengah nganti tunggurine mriki ditojong karo tombak baru meninggal dunia. Pembelaan itu terjadi karena saking cintanya sama Rasulullah SAW. Dan cinta itu harus mengenal saudara-saudara. Maka acara maulid niku kalau ditanya kenapa ada maulid? Karena ingin mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak bisa terbantahkan. Lah kita husnudon mawon wong sing ora seneng niku dalam rangka wis kenal banget karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo iki tenan. Sampeyan iki tak jak serius ini guyu meneh Aku tak jadi pengen ngombe. Allah sholli ala Muhammad. Lalu oleh pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa karena di masa keemasan Islam itu tidak ditemukan acara seperti itu, maka beliau tidak setuju pengadaan itu dan beliau mengkategorikan itu beda. Bahkan beliau mengatakan uang sing anakno maulud beden-bedenan itu hanya senang ngetokno penampilan dohir saja dipadakno karo wong sing nyampul nyampuli Al-Qur'an apik-apikan sampule diapikno ning ra tau diwaca. Dipadakno karo napa? Ngapik-ngapikno bangunane masjid ning ora tau salat subuh nang kono. Ora tau nyiarno. Kaya kula sampeyan gak padha. Memang bangun masjid nang temenanane blas ora tau mlebu umpama besok sing nak surga sing dislametno masjid iku mungkin mawon masjid kan bakal nyafaati sing disafaati iku mungkin malah turu lano laler iku besok malah wakil sing numpang-numpang lalere karo eh kasihan deh lu nah Pak Dewi tapi ora apa-apa lho Pak ngapik-ngapik no masjid itu bagaimana hukumnya? Nek coroteng syarah hikun kitab Akidatul Awam Syekh Nawawi Al-Bandani. Beliau mengatakan ketika menerangkan ini kalau eh, musallian ala Nabi Mustafa alaihi wasallam wa ali wa man tabi sadila dinil haqqi ghairu mubtadi diterangno tentang ibnu tadi wong bid'ah Bid'ah apa? Nah, termasuk bid'ah yang keempat dikatakan bid'ah ada yang makruh dan diantara bid'ah makruh nek cara Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ngapik-ngapik no masjid itu. Ini ora kanggo apa-apa. Ah, tapi yo lu apik ngono daripada wis ora dibangun lho ora kanggo. Halo halo. Nah, niki nyang ngapunten. Gonggong sing nambah halo utangnya lunas. Ya sak karepku to aku iki kumpung nok panggonan sing mulya. Ya sak karepku ring ndonga. Aku ya ora melu ya patekken. <laughs> Oh, Allah sholli ala Muhammad. Dados ngoten Islam. Lalu beliau mengatakan tapi ono tapine. Di dalam acara maulid itu kata Ibnu Taimiyah ono apike. Lha iya. Didone teng mriku nek saiki jare ana wong main Ibnu Taimiyah wis pokok. Lah iki beliau mengatakan ati ono apike. Maka tidak benar jika melarang maulid itu tanpa perhitungan yang matang. Jadi beliau menganjurkan bahwa amar makruf nahi mungkar itu koyo dene duit itu tidak bisa keping uang itu tidak bisa dipisahkan. Coba nek jenengan maknani amar makruf iki ini di luar konteks dawuhipun Ibnu Taimiyah lagi. Lo tak tanggap amar makruf nahi mungkar itu konsepnya dia. Biasanya kan dipisah tuh. Amar makruf dewi, nahi mungkar dewi kan ngono. Amar makruf itu ya pengajian ngoten niki, terus nahi mungkar itu terus ngamplengi wong sing mabuk ngoten niku nama. Orang ngoten niku ini tidak bisa dipisahkan. Artinya gini, saking benere ing dalem dalan no amar makruf nanti kemungkaran orang ora ora dilakoni meneh-meneh. Jadi itu tidak dipisah, tidak terpisah. Ojo dipisah-pisah. Ojo dikira nahi mungkar niku wae ngora tujuan wong remil. Tak iki lah, tidak seperti itu. Tapi amar makruf kita di dalam rangka mensiarkan kebaikan itu nganti saking api eh kemungkaran itu kendur dengan sendirinya. Nah, tidak pernah Rasulullah mengajarkan makso menung mabuk juga kosin walaupun akhirnya ya ada hadus syarif itu pun kaget yang tiang sing memang sudah wayai untuk dingonokno Eh, dia Lalu beliau di dalam bahasanya beliau menggunakan sebuah kesimpulan bahasanya, beliau mengatakan annahu yahsunu min da'din nasi ma yustaqbahu minal mu'minil musaddid. Bahwa kejelekan orang mukmin yang benar akan menjadi kebajikan bagi sebagian orang. Jadi Ibnu Taimiyah niku nek ngarani wong-wong sing maulid iku ya iku wong iman bener umpama pas anak maulid itu dikatakan iku pas nglakoni salah, tapi kadang kesalahan sangka wong iman sing bener itu jadi ngetik ring liyane. Iku itu rumusnya Ibnu Taimiyah. Jadi ora kereng nonton iku mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, begitu pula senada seirama Imam Al-Fakihani, Ibnu Al-Had, Asyatibi, intinya tidak begitu suka. Tapi dalam rangka melarangnya perlu dipikir nodowo Bahkan beliau menyamakan seperti halnya Imam Hambali pernah me, apa, mem, memberikan perintah nek rojo gak kepenen wedek wedek no masjid mangdinggon wedek no masjid wape ape no jarno baik Walaupun itu sesuatu yang apa tadi? Bid'ah yang makruha. Jarno wae. Daripada mbok ngarep apa maneh. Nah, jadi masalahnya itu hanya ringan gitu loh. Mboten kok kafir, no mbak boleh syirik rokok. Mboten mboten itu. Beliau Ibnu Taimiyah masih menganggap ada apa tadi? Yahsunu min ba'din nas yustaqbahu minal mu'minil musaddid. Masih dianggap ada kebaikannya bagi sebagian orang. Pun iku saya pendapat ora setuju. Bidonggal. Bidu guru aja. Mbok ganggu bareng lo tak aku tak ngombe ngono lho sampean iki dipancing roti ini rotine padha sijine ya Allah sholli Muhammad nah sekarang sing setuju Pak nah ini sing setuju kita bunga sing setuju mblegedhet akeh tak sebut no jumlah di antara sing sakit pulau pikantuki dari beberapa literatur pinten-pinten pendapat sing kula temokno nomor setunggal yang mengusung dan mengedepankan pentingnya mengadakan maulid adalah satu Ibnu Hajar Al Asqalani Al Hafid Al Hafid niku wong sing apal beribu-ribu hadis Anak saat niki ono Imam Awuri tidak tahu apal cuman apal mau coy leketak leketak maka kita tidak usah rungok sih. Kalau itu dari radio gepuk baik. Nah. Nah, salah lagi yang ngerungok no kok. Ana wong ngomong kali ya Pak Yai saya itu kadang setelah mendengar lah ben ngrungokno kon ndi? Radio. Wong aku sih kupengku waras ora ngrungokno kok. Halo halo. <laughs> Sing kira-kira duwe no ngono, wegah no lagi malah penasaran. lambok mbok yo ya ora usah. Wong kulo kula sing wajah kota, manggone yo kota, radio kan duwe. Pengen ngrungokno ngajine Beb Nobel yo mrene, ngono lho Di. Mudeng Kadang kaya-kaya wis duwe benteng, durung duwe benteng apa-apa, kok menyek melu ngrungokno ngoten-ngoten iki. Sifate manusa niku umume kaya wong waduh. ngufuri keapian. Jadi nek wis krungu apik sewu kalah siji. Bid'ah le. Bid'ah. Ya Allah bid'ah deh Ngono batene. Sewu sing apik mung lah. Makane Bib Nobel gentar-gentaran. Wah iki nek daya Dayah besok beliau iso nggih TV. Amin sing tenanan. beti dibantu. Amin tok niki bangun ya ora bantu. Aku sih ra maca amin, dadi ora usah bantu. <laughs> Ya rada mikir nabi kula ya Allah, kula piyambak guys, muga mungkin beliau nggih maklum, kula piyambak kata kecibahan. Pedungake muga-muga murid-muride do waras. Jadi ya <laughs> orang seperti beliau itu orang yang sahibul muru'ah. Dawil ah. Dewi duweni tingkah sing patut untuk dibanggakan, memiliki muruah harga diri yang terlalu, tinggi untuk bagi kita sekalian. Aja nunggu guruku ngomong butuh. Nah, duwe ayo dibantu. Kata-katane ora patut bantu kok, beliau ora bantu ya dadi. Tapi ya, bahasane derek urun bib, muga-muga katutan barokah. Won, aduh amin tok lakoni lho ya, bener. Amin meman amin tok ya. Kula wingi wonten anu, pembangunan masjid teng saking kebak keramat. Leres ya. jamaahipun Habib Nuh Al Haddad. Waktu niku kula disuwunkan meletakkan batu pertama. Wah. Watune tak cekel, tak angkat, tak untalno, mok. Buang, buang. Aku ditakoni panitia lho kok mosok dibanting Pak? Yo, ya, muga-muga banti badan tuane seketat bantingan saya. Enggak kok patu apa pembangunan alun-alun titik. Alah, bantuane ya. Aku lah yang ngono baru atul istihlal. Cekal set. Pelekakan batu pertama oleh Bapak Abdullah Sa'ad. Iya, lah tafaul muga-muga bantuane ya. Batum zaman saya ku nek ora diantem ya ora mudeng kok. Nah iki lho sing guyu biasanya. Lho, mau tambah kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ya, mugi-mugi guru kita ya. Ya awak dhewe iki jekne katut-katutan sithik-sithik. Ojo amin jangan. Sing penting lakoni. <laughs> Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau memiliki kitab yang sangat terkenal yang tidak ada bandingannya mungkin kalau boleh kita katakan karena memang pemerhati hadis Imam Sahih Bukhari di dalam Sahih Bukhari Imam Bukhary-nya itu beliau menciptakan syarahnya walaupun yo ya wonten meleng kitab sanesipun Fathul Bari Irsadu Sari ada juga termasuk ya, caranya buhori, buhori tetapi cara ulama itu wah nek sing Bari itu wah luar biasa lah bintang no tenanan Nah, beliau hidup sekitar tahun 752 sampai 773 Hijriah. Jadi di bawah unsurnya Ibnu Taimiyah. Yang selanjutnya Imam Asyuyuti, Imam Jalaluddin Asyuyuti ini pernah di nek dilapopi, diwadani, disebut Ibnul Kitab, Ibnul Kutub, anaknya kitab. Karena beliau lahir di perpustakaan ayahnya Kiwo tengene kitab, beliau lahir. Jadi beliau mak brujul lahir niku kiwa tengene sandine kitab-kitab. Jadi sampai disebut Ibnul Kutub. Dan maklum karena beliau wong alim bisa menciptakan kitab sejumlah sekitar 600 kitab. Orang sak masak Allah. Wis muga-muga oleh barokah ngono Masyaallah. Muhammad. Nah, jadi kula terangno sithik-sithik niku supaya kula jenenge ya Allah, hayo wong alim-alim ngono. Dah ora usah ragu-ragu meneh. Setuju? Ana meleh Abu Syamah gurunya Imam Nawawi. Imam As-Sahawi muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi Ibnu Hajar al haitami tokoh dalam dunia fikih khususnya madhab Syafi'i. Lalu Imam Ahmad Zaini Dahlan. Gurune, gurune, gurune guru sing ana no Indonesia, nih Mbah Hasim Ashari, niku Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani niku termasuk muridipun Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Lah kula jenengan para hadirin wal hadirat rahimakumullah orang sopo sopo umpama nderek pendapat Ibnu Hajar Al Asqalani, Imam Suyuti, Abu Syamah, Imam As-Sakhawi ngeten-ngeten ngeten niki terus ngapunten sangat nggih. Yo iya. maklum maklum mawon memang kita niki patute kelase nggih deh, ini sing ora setuju yaitu tadi itu pun tidak sekereng sekarang. Kalau sekarang ini lebih tambahan-tambahan pemahaman yang akhirnya sangat memprovokar, memprovokasi sila hubungan antara ukhuwah seduluran antara sesama muslim. Tapi Yusbi, iya mana? Yus kaya niku wis dadi sunnatullah taala. Nah, kalau kita mikir yo tapi yo yo wedi Islam. Walla يزالون مختلفين illa man rahimah Rabbu. Allah launnya intinya orang duwe karep Allah tidak punya karep. Tidak punya karep tentang apa? Tentang umat dari siji itu tidak. Maka laya zaluna tidak mungkin rampung ora lebar-lebar, ora entek-entek umat Islam ini akan selalu berbeda. Tapi mbok yo semangat perbedaan itu kita anggap sebagai apa tadi? Bukti besarnya Begitu pula ke, ke kenapa? Lebih ke rengandape sithik ahlus sunnah. Ahlus sunnah niku ya wah beda-beda pendapat. Sing dilampahno ya beda-beda, tapi yang ada ya hati yang negara. Wong kadang mauludan ya teman-teman. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك النبي كنسعى يا نبي سلام أني كنت ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام kadang dungane diterbangi. Nek wis tekan ngisor, Robbi maufili dunubi ran Ora diterbangi. Ana sing diterbangi. Jamu amukan. Aku kok mbok terbangi wong ki ndonga. ya terus Robbi Allah ora ndonga. Loh, ini kan dungo khusus. ya terus Robbi Allah dungo apa? Robbi balik nabi jahi fi jiwali khaira makat. Niku dungo Bedane apa karo Rabbi fadhili dunubi? ini? Kenapa kita terjadi masalah? Mbok yo gentleman, mawon. Nah sampean kok diterbangi, guruku kan terbangan. Eh, rampok. Eh, mbok yo ngono. Dan itu akan menunjukkan betapa kita niku beda ning padha sopane. Jujur melu maca Al-Barjandi. Maklum. ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ana sing diwaca ngono. Ngono ya macane macam-macam ana sing adeg ana sing linggih. Ana sing dilabokno. Wa muhayyan kasyamsi minka mudi'un فراء ليلة غراء nang nang ning nang ning nang ana sing diterbangi ana sing ora diterbangi ana sing diwaca ngadeg ana sing diwaca linggih beda monggo pendapat Anda berbeda tapi jangan memperuncing masalah perbedaan itu kalau Anda ditanya, kenapa wa muhayang kok bokoco ngadep derek guru rampung? Hargailah sebagai ini bentuk dari tarbiyah, gugune murid ring guru. Andaikan pun itu tidak mari guru melu-melu kue, ya itu hanyalah merupakan kaidia. Ojo jadi terlalu lanjut lah. Kita itu sing ahlu sunnah yo. Ayo sing tadi sih. hargai masing masing Mbesek Allahumma eh. sholli ala Muhammad. Halo, halo. Halo eh, ngene al jujur minal iman. Nah, ini orang jujur ki ora ditambah tenang. Maksud iki. Allah sholli ala Muhammad. Paham nggih? Sing penak lah. Kalau wikir wekdal kumpul-kumpul karek kiai-kiai, Pak Kiai Abu Darda, ada satu kiai dari muridnya Syekh. Salah satu salah satu kegi, kegiatannya emang macam manakib, macam-macam. Pada waktu niku ada satu kiai yang biasa mimpin manakib itu matur sama Kiai Abu Darda. Salah satu pengurus Nahdlatul Ulama di pimpinannya. Kiai ngapunten Kiai nggih. Kula pasungian mboten sakit datang, mboten sakit sowan Yai. Nah, yang dia Abu Darda, ya iki lho, jawaban niki lho sing Ditanya, "Lho kok sakit rabu rawuh nopo ya?" Aku nah, wonten niku wekdal niku pas resi khususi maos manakib. Dados kula betul sakit rawuh. Wah, Kiai Maksum Abu Darda jawab. Alhamdulillah jenengan boten rabu. Iku enggak jenengan rabu acarane ora sida kaget aku. Iki maksudnya piye iki? Oh, nek ora diterangno mungkin dadi judat jebul-jebule Masya Allah dari kedalaman hati yang indah. Yai Maksud mengatakan, lah oh, kegiatan gen-gen pasukan ahlu sunnah niku nek boten wonten tiang-tiang sing sregep manakipan sampai sampeyan ora sido mlaku niku. Indah mboten? Indah mboten? Indah, itulah perbedaan. Apalagi nek wis hubungane karo para guru, sing kene beda karo kene. Kene ngilokno kene, ora sane melu. Allahumma ramudem. Ramudem. Setuju? Nah, orang mudeng ngono mawon, wis ora usah mudeng. Nah, dari situlah Insya Allah nanti supados ahlu sunnah ini bergerak bersama Sing seneng manakipan manakipan mauludan, mauludan, mauludan arep napa mawon? Arep mauludan dibak maos sing tuduran arep berjanji, arep ora usah tak ya apa meneh. Arep syaroful anam, arep dia ulama, arep ora mauludan malah kakean mulut wah. Monggo arep pun semangat perbedaan itu adalah menunjukkan bahwa kualitas ahlu sunnah wal jamaah banyak pilihannya, banyak hal yang ada di dalamnya dan begitu berhasil mengangkat derajat Islam itu sendiri. Dan ini yang kono-kono ini wangnya dati sidi sebabnya ya wangnya kutok udah ngomong apa Nah, kenapa kok ahlu sunnah kok beda-beda sih lah masalahnya gede tenan ahlu sunnah ini Dan yang sing ngono-ngonoan siji sebabnya ya iya ya iku tok. Wes, men niku dul kowe aja mek nyindir-nyindir ngono dul. Aku ora nyindir, tak lengi. Nyindir, nyindir halus. Bahkan ada salah satu dari pendapat yang oh Masya Allah guru besar Al-Azhar yaitu Syekh Hussein Muhammad Mahluf senada dengan Syekh Al-Mubashir Al-Qarazi beliau mengatakan annal ihtifal bi dzikril maulidin nabi asbaha wajiban asasiyan limuwajahati ma Masku jita minal ihtifalat ad-darak di hadhil ayat. Bahkan guru besar al adhar bernama Syekh Hussein bin Muhammad Makhluk dan Syekh Al-Mubashir Abdirazi mengatakan ngeling-ngeling yang bahasanya. Di zaman ini acara memperingati Maulid Nabi itu Justru wajib wajib secara dasar Kenapa? Sebabnya zaman opo ono cara terbaik nandingi perayaan-perayaan sing bolalah, perayaan-perayaan sing doroh, sing melarati datang Islam dan muslimin kecuali ihtifal di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam-dalam artis-artis perkentiran sosial bagi seluruh ayat Indonesia. Regani larang-larang. Niku nek mboten wonten penandingnya, mboten wonten acara yang dibuka wingi kula mau Blackberry, Pak. Blackberry orang mudeng sampeyan. Alah, ngadepi wong desa. Ya. Teng Blackberry mau wonten Maulana belum nanti. moto jamaah yang hadir teng Malang. mau? wow. Rumane ku umpama dianakno bandi Solo sekarang ketiga ora akan tak critakno. Tegene Habib Anis atau napa, tenge Habib Ali, tegene Habib Syekh, tegene wah Habib-habib. Iku semua wonten katae. Dalam rangka napa? Bagaimana yang ditimbulkan oleh tempat-tempat syiarnya maksiat ini supaya ya minimum waat di isyi atal hasan. Sing itu jadi ketutup. Nah, coba umpama, umpama acara ulang apa acara tahun baru gue dan gedenan pirang maupun itu pirang apa pirang panggung niku nak selamat riyadi kok umpama orang no jamuro. Mboten wonten ri ar-raudhah ngeten iki. Udah ana acara-acara sanes kira-kira ahlu sunnah itu terus piye? Wingi ana wong sing bangsa kakean mulut mulut tenggen bro. Ora seneng mauludan tapi kakean mulut. Kula kok kepanjen. Ya, ah, semasale ngadepi tiyang kota. Allahumma sholli ala Muhammad. <laughs> tiangnya moro tinggal dulu masalah SMS Pak Ustaz mau tanya omong oh, kok gak aku biasanya aku ditakani lewat SMS kira paten kan pengen jawab Delalah yang khusus gue kok kepengen jawab Apakah dosa hukumnya orang yang mengganggu orang sholat? Nah, jawab, dosa gede. Mengganggu orang sholat. <laughs> Konon jawabnya Jakarta pede. Berarti kalau begitu Anda tidak boleh sholawatan setelah adat. Karena mengganggu sholat kopiah saya. Berarti di pondok Anda tidak boleh nyetel murotal sebelum subuh karena mengganggu sholat witir saya. Kulo yang jawab, moro tak jawab. Moro teman, masuk. moro tengah. Ya Allah, ini nyalane serpi kok. Kulo delalah lenggah teng dasibu, sampean dasibu mudeng nggih. Tek itu gen majelis gen kulo niku untuk dasibu alit. Moro. Sangune jenggotan. Ujung Aku yo tak katek. <laughs> Moro tak jak linggih. Delala linggihan niku nek dadi bone rada cilik si sikil kula rati rada caket. Aku asalnya tak ajeni tak teguh iki wong alim tenan tak takoni. Kula wau tak sebut ayat sing tak sebut wau. Mas, maaf, kita niatnya musyawarah oke, siap. Sebelumnya saya tak mengasih komentar dulu sebelum kita nanti tak kocok halus. Sebelum kita nanti berbicara lebih lanjut. Oh iya, tidak usah Pak, tidak apa-apa Pak Ustaz. Aku tak pikir. Ini nek jenggote telung senti berarti minimum ngajinya telung tahun. Tak takon. Mas sebelumnya saya mau matur walau sya'arab buka la ja'alan nas ummatan wahidah wala la yazaluna vina. illa man rahima rabbuk. Karep kula mun wongi nyambung Intinya ini loh Kita musyawarah harus siap bidan. Ngono karepku. Bar tak nah ayatnya jenengan mudeng. Mboten. Ngene iki tau mboten mudeng. Mboten. Aku terus logok miring. Yo mrene iki nek rodok sak level ngono Mas, Mas. Mrene nek sak level Kula tak terang nah, wis iki supaya sampean daripada tak unek-unek nono kene, sampean tak terang. Kanjeng Nabi niku nek sedurunge subuh buka. Aikizu ya sawahibal hujab rubbaka siyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Udeng, badan. Kanjeng Nabi ngendikan, "Eh tangi wong-wong sing nak jero kamar, tangi, tangi. Akeh wong kemulan nak donya, nak akhirat engko ora kemulan apa-apa. Ai itu tangi." Dan itu contoh bahwa nangikno wong dalam walaupun ini dalam lingkup keluarga. Wis ora sang ngomong dodo, intine Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk peduli ayo tangi, ayo tangi, ayo tangi. Apakah kita seperti itu terus moro ring omahe wong totok-totok, kamplenge wong jumlah kono lagi bernikah. Halo, ayo itu, ayo itu, kocok ngono, gampang setel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lah, ya Allah, ini jam 4 deh. Turunnya ya. Kan ngono mesti. Lah iki tujuane niku ngoten niku niru. Apalagi di daerah kita kalau tidak ada syiar Islam, lah kados napa dadi intine Kanjeng Nabi niku kan nek esuk nggih ngajarne walaupun niki lingkupnya lingkup mas keluarga dan alhamdulillah masyarakat di sini itu sudah keluarga besar kita umpama tak setel kaya ngono yo ya mereka seneng guru kuping murah waras lho dadi ora seneng Lho wis tak terangno kaya ngono. Iki hadis supaya Bukhari lho, Kak. Wah, jawabane apa iya? Apa iya? Ngono Eh, tak sumbeli lindes iki. Wis wis minggir-minggir minggir-minggir. Kok oh, nek wis mondok sepuluh tahun moro rene aku tak minggat, minggaten Ya disitulah sekarang ini wong-wong do kendel ngilokno ngalor ngidul bernama pengertian-pengertian yang tidak seperti itu. Kita solawatan beragam, khususnya orang-orang yang mengikuti Nahdlatul Ulama maaf karena banyaknya orang di ahlu di kudus Nah, teng Indonesia ini nggih dari alam madhabnya Imbah Kiai Hasil Ash'ari. Beradzan la ilaha illallah Intani isnin ing tahun kata bulan maulud dinten kang berkah dinten wiyase rasule Nabi Muhammad putra Abdullah Nabi Muhammad putra Abdullah Namine ibu Siti Aminah putri Maha Anugrah Rupiah Jadi langsung aja sahabat Arif kembali mengucapkan selamat menyimak dan menikmati. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan juga manfaat di malam hari kali ini. Stay tune di 107.6 Al Hidayah FM Solo. Di dalam acara maulidan itu, perayaan maulid, mengku, mengku apa? Mengandung kebaikan-kebaikan, tetapi juga ada yang tidak baiknya juga. Makanya ngantek disidir itu bondengan kaya kebo sapi. Nah, iku jeneng kene dindo mauludan mauludan. ada sing lanang ya ngono. Rin dindo mau mauludan Pak. Lho kok mangkat jam 7? Nggih pengen buka lawang kok. Lah ora ngerti nek marani nah, tambang Panuroto marani Siti Kamar Mati lah. Nah ngeten iki namene yo anakno macam-macam tapi ono ngono barang ya itu ngene ya intine istamalat ala mahasinin wa diddiha cekolah memang ngono sing orane barang Wong subhanallah ora usah payah ngono baliyane wae kula zaman kula isih mondok teng Kudus iki niku nek zaman Khalifat Mbah Sunan Kudus ngoten ora usah kolah malam Jumat niku kadang kan ruame do ziarah jebul-jebule ya ora niat jaruh tok jebule Oh, waktu rame-rame ngoten niku kan dalane cilik. Ngono niku ya aku perlu ana wong. Hmm, ngono al sosial apa pernyiwulan sosial bagi seluruh ayat Indonesia. Lu kucet lah, aku roh dhewe kadang aku yang mikir meh melu kok. Lu Lho iki tene, wong anjir namine wong aku yo ya rotok kurang laras dadi lu tak pikir oh tak tegung mrene iki ngulunga ziarah jebule ya iu ngoten niku. Meniku sing dingonokno nol ya lati dong ngono kita. Anda astagfirullah azim ya kita harus sadar bahwa memang ada seperti itu. Nah, terus nyon ngapun tenawat. Lalu beliau mengatakan, "Paman taharra fi amaliha al-mahasin baju jenib diddaha kana bid'atan hasanah wa illa fala." Kalau orang mengadakan maulid lalu menjaga diri ngamale sing dilakokno buat maulid yo sing tok maka itu saya maksud didik. Napa? Maka itu dikatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani termasuk bid'ah hasanah. Wa illa fala. Kalau tidak menjaga yang baik-baik malah lakoni sing elek-elek, ya berarti ora bid'ah hasanah. Berarti bid'ah sing ghairu hasanah. Sing Ya, gitu Ibnu Hajar Al Asqalani. Lalu beliau mengatakan wa qad dhuhara li aslin thabitin Intine beliau menemukan kalau saya menemukan bukti yang jelas yang netep adanya dalil tentang pentingnya mengadakan maulid yaitu sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahihain Bukhari Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fawajatal Yahuda yasumuna yauma Asyura. Beliau ketika awal teng Madinah weruh ana wong-wong Mekah, wong-wong Yahudi do poso no dina tanggal 10 Muharram, tanggal Asyura. Lalu ditanya, "Ini apa kok sampean poso?" Dah, jawabane, "Huwa yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun wa najja Musa kana hanna sumu syukran lillahi ta'ala." Ini hari di mana Nabi Musa dulu pernah diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan, maka kami bersyukur kepada Allah dengan menjalankan poso. Dari sini Rasul mengatakan, nahnu aula di Musa minkum. Kami orang Islam lebih penting, lebih otot, lebih oh, lebih menapa patut lebih utama nglakoni syukuran seterusnya Nabi Kanjeng Nabi mensyariatkan poso tanggal 10 Muharram dilakoni poso niku dalam rangka apa syukuran terhadap apa yang terjadi penyelamatan yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihis Nah, fayustabadu minhu dari sini bisa diambil pelajaran kata Ibnu Hajar Al Asqalani. Fi'lu syukri lillah ala ma nabi bi yaumin muayyanan min muayyanin min muayyanin min isda'i nikmah au tab'i nikmah wa yu'adu dzalika fi nadhiri dzalika al-yawm ti min kulli sana wa syukur lillah yahsulu bi anwa'il ibadah ka sujud wa siyam wa shadaqah wa tilawatil Quran wa ajru nikmah a'dham min ni'matil buruzi hadha nabi sallallahu alaihi wasallam nabi rahmat fi dzalika al-yawm intine ngaten nek kanjeng nabi niku syukuran sebab rahmat Allah tentang diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari Nabi Fir'aun, pertanyaannya, adakah untuk rahmat yang melebihi rahmat Allah berupa dilahirkannya Rasulullah di alam dunia ini? Sehingga kalau hanya karena Nabi Musa selamat wae beliau Rasulullah ngajari syukuran, lalu bagaimana kalau hari yang datang itu rahmat yang paling besar yaitu hari dilahirkannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di hari itu yo ya luweh kudu syukuran. Lah syukurane apa kudu poso, Pak? Mboten. Sing jenenge syukuran iku diantarane nggih poso. Sing penting Badlun nikmah menggunakan kenikmatan itu untuk mencari ridhone Allah sing paling nikmat ngono lho kan. Ya bentuke napa mawon? Ya poso, ya sedekah, ya salat, ya maca Quran, ya sujud macam-macam sujud syukur ada tak? Ada tak? Ah, itu? Kenapa dikatakan bahwa eh, nopo kita harus syukur terhadap pemberian Allah berupa kelahirannya Rasulullah? Sebab Allah dawuhakan laqad Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul, Allah memberikan mana. Apa itu mana bentuknya? Kanugrahan sing kita kudu ngalap baru. Nopo? Kudu melu syukur dengan mengadakan syukuran. Dalile kata sangat intinya ngeten mawon. Kita niku dalam rangka anak no maulid. Niku ora liya sebab intine idharus surur ngetokno bunga idhar surur ngetokno bunga karena ngetokno bunga akibat rahmatnya Allah itu perintahnya Quran lah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Nek ketemu fadale Allah kang nomor iki lho gitu. Falyafrahu ku maknane apa? Do bungao, do ngetokno bungao. Lah, iku perintah. Jadi nek iki ada satu perintah kon ketok bungae. Kapan? Ketika rumongso oleh fadale Allah nomor siji. Fadale Allah itu apa yang dimaksud nek cara Ibnu Abbas ilmune Allah. Jadi bar ngaji ngenten iki kudu bunga. Bahkan nek cara teng kitab Ihya Ulumuddin khas hasile ilmu nalika ngrungokno ilmu iku syaratnya nomor siji kudu ditekakno tenanan nang jerone ati. Jadi dirungokno, ditekakno nang ati, konsentrasi penuh. kalau nate waktu haji mampir kene pondok Sayyid Muhammad Al-Maliki teng ngajeng majelis badhe wonten ngaji Bukhari pada waktu itu wonten tulisan saking Quran. Wa ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Ora ana wong siji atine loro. Terus ngisore ana tulisan, tolong matikan HP. Ranten napa? Nek wis krungokno HP, eh, ngaji ora krungu. Ora iso nekakno nang ati tenanan. Makane nek wayang lebu ngeten iki HP-ne kepuk. Ya maksudnya itu ya dipateni ngono lho, wong HP ya murah kemenyek. Wong gen kula sing padha murah wae tak pateni kok. Ngono kadang kemenyek. Kancane kandhane kok nek jam semene aku pas nek ngene bib novel aku tulung dianu ya di SMS apa dibel. Lah kok ngono supaya kanca-kanca ngerti nek aku di HP. Halo. Ah. Paham? Ikan mata ini, kenapa? Karena syaratnya lurung ilmu ini, nak cara Imam aku kudu bener-bener ditap, nopo diibno, nopo dilebokno lah. Dinatap-natapno nek jero ati, dirungok nopo sing tenan. Terus sing nomor loro, ishok, Ishaq. nopo tenanan. kupingnya digawing ngrungok arep ana wong ngomong apa arep piye wis rungokno. Ana bocah cilik mlayu-mlayu, ha iku coba. Aja malah melu. Wis iku lah cah cilik arep dijak pengajian ya piye, kadang ya kene tabarukan. Tapi ya kadang ya kudu didokokno sing anu pundi mburi napa pripun ngono. Aja cah cilik jak ngarep malah jak guyonan karo kiyaine. Dede, ngono dadi ya malah ngono. Sing nomor telu Nek kepengen ati niku hasil ngelmu sing ditampa harus disyukri. Kudu ketemu syukur. juga atiku kudu ngene. Alhamdulillah aku krungu iku ya Allah, alhamdulillah. Aku krungu bab iku ya Allah, alhamdulillah. Aku iso ngaji bab alhamdulillah. Lho ngono kudu. Sing terakhir ma'al faroh kudu ketok bungai. Kalau tadi perintahnya Allah nek Bar nompo ilmu kon ketok bunga, tapi kalau Imam Ghazali di tengah-tengah lurung ilmu kudu bunga. Alhamdulillah ya Allah, aku kurungu pengajian Orang kok iku piye to dolah ngomong ya ora lidah muleh-muleh. Jeneng gentene separuh kok separo apa Mau Mosok yang karepe arep padha karep ngasong dumeh ngedani akeh mosok awas kowe. Lah wis ya hasil ilmu nih ilmune. Kesatu setahun itu. Nah kudu ma'asyukri bil tarah. Jadi kudu nang ati niku kudu syukur, tur kudu ketok bunga iku. Nah, sing nomor loro kon ngetokno bunga nek pada waktu mana kok bi fadlillah wa bi rahmati nek oleh rahmat. Apa iku ya Allah? Ora rahmat sing luwih gedhe kecuali diutusnya Rasulullah. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lotak tanglet rahmat Allah sing paling gede napa diutuse Kanjeng Jadi selagi kita rumongso bahwa Rasulullah pernah diutus adalah itu bentuk rahmat dari Allah, maka kita kon nganakno, kon ngetokno bunga. Kira-kira patute ku kelingane setahun pisan apa ben wektu. Ben wektu. Nah, kula anggar pengajian, sambutan bahasa kula mesti alhamdulillah alladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa himayatan wa busyran lil alamin Alhamdulillah yang telah mengutus Rasulullah sebagai kabar gembira, sebagai rahmat, sebagai perlindungan bagi semua alam ini. Jadi ngetokno bungah tentang Rasulullah lahir sak kentirmu ora apa setahun bisa. Wis kue kowe rumangsa alhamdulillah Kanjeng Nabi nate oh, jadi dadi nganakno maulid ora itu setahun bisa. Walaupun ada juga dalil yang khusus yang jelas kalau kita gelenangan-angan. Kanjeng Nabi Dawo, "Shallu alayya yaumal jum'ati solawat to kue kabeh malam Jum'ah, dino Jum'ah. Sebabnya apa? Fa innahu yaumun khuliqa fihi Adam. Sebab di dino iku Nabi Adam dilahir didadi Pertanyaan nih, urusannya apa Nabi Adam? Kenapa untuk diciptakannya Nabi Adam ben ngetok ngetokno solawat? Bukankah kita lalu berpikir, lah dino terciptanya Nabi Adam kowe solawatan karo Rasulullah, lah koyo ya apa dino kelahiran Kanjeng? Ngono ku nek gelem angen-angen. dalil per tahun ya jelas, dalil per berminggu ya jelas, dalil per bulan ya jelas, dalil mauludan sak eh ya jelas sebab fal profu kon bunga bunga bungahne wau ben rumangsa oleh rahmati Allah ben rumangsa awak dhewe dirahmati Allah sebab kelahirane Kanjeng Nabi. Paham nggih? Nah, dari makaten makane wis ora usah aldingu wal dingungat patibon. Nah, sing terakhir iki sing terakhir. Ose sabar. Nah, mubisik. Nah, nama seseorang yang di depannya dikasih Nabiu Ada yang membaca nabiu. Itu bukan sembarangan. Nabi niku nek gunakno ya sangka kalimat nubuah maka al makanul murtafi nek cara Syekh Nawawi maknani sing jenenge nabi adalah asli bahasanya adalah tempat sing dhuwur. Lah, uang nama orang kok nganti disebut nabi, dinei pangkat nabi, itu maksudnya nek cara makna bahasa adalah orang yang rafi'ud marfu'ud darajah langsung wong sing kegolong marfu'ud darajah. Apa maksudnya? Nabi adalah orang yang tinggi derajat atau memiliki makna yang kedua, Nabi adalah yang darajati man tabi'ahu. Nabi adalah seseorang yang mengangkat semua orang yang mengikuti perilakunya. Jadi anggerono wong kok onelu tingkah tingkah lakune Kanjeng Nabi niku mengke Kanjeng Nabi mbak melu ngatro yang ngangkat yang niku wonten ing derajat ingkang luhur wonten ngersanipun Allah. Mayyalumni bi gharami bisyafa'ah. Pada waktu kita menjunjung manggon teng ora mahsyar ya mukarrab ya mumajjad yang termulia yang dikuatkan dengan adanya mendapatkan syafaah wahai Rasulullah lalu Rasulullah menjawab ha analah syafaat yang kamu inginkan ha analah saya yang punya kemari kalian mereka yang mendapatkan sesuatu syafaat dari Rasulullah otomatis rafi'ud darajat tinggi derajat itu nang akhirat Kadzalika fid dunia. Nek nenek kepingin uang mulio, ngajari anak mulya, aja sebab dunia nih. Kan dadi wong sing pinter luru duit, engko terus duwe derajat dunia, duwite akeh. Alah-alah, ora ana wong anggap kecuali alhumqa. uang Wong-wong sing anggap derajat dunia iku kok mulya, ya iku wong dlohong. Maka daripada itu nek ngapengin kepengin ngajar ke anak-anak supaya putra-putra kutha jenis supaya jadi wong mulya, ikuti derajat, ikuti orang yang memiliki darajatul aliyah, marfu'ud darajah an-nabi sallallahu alaihi Kemuliaan Rasulullah ini turah-turah bapak-bapak ya Allah. Baqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin وفي كرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كن وكلهم طرفا من اليم أو رشفا من الديام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مو يا ربي بلا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا Kanjeng Nabi niku sandurin derajatnya derajate para nabi-nabi. Jumlahe nabi niku satu tadi ewu. Kanjeng Nabi paling notok ngungkuli sedoyo nabi fiqtaan dohirnya atau hulukin atau kemuliaan doh dohatiniah. Lomo sing paling lomo para nabi lomone Rasulullah. Kalaupun kita belum bisa mengartikannya. lupa dulu kan Nabi Ibrahim itu kan kalau punya tamu, beliau itu langsung nyembelihnya satu mendo, kadang satu unta. Rasulullah kan tidak seperti itu karena tidak punya para hadirin. Tetapi Rasulullah bukan hanya kalau kalau Nabiullah Ibrahim nyembelihnya satu mendo, karena yang dimiliki juga banyak. Rasulullah hatta Nabi Dama'inda. Sampai semua yang dimiliki tidak punya. Bahkan kalau masih ada tamu, Rasulullah kita terkadang kepada sahabat yang lain untuk disuruh utang ke satu tanggani mengke aku anu, dalam rangka untuk nuruti kekarepane tamu. Bahkan terkadang Nabi Yusuf paling ganteng dulu di zaman Nabi Yusuf konten ibu-ibu sing Nopo, Ling lomo apa Rasulullah. Walaupun kita belum bisa mengartikannya. lupa dulu kan Nabi Ibrahim itu kan kalau punya tamu, beliau itu langsung nyembelih. Tapi Rasulullah bukan hanya kalau kalau Nabi Allah Ibrahim nyembelih no, satu menit Sampai semua tidak punya, bahkan kalau masih ada tamu, Rasulullah minta terkadang kepada sahabat yang lain untuk disuruh utang ke satu tanggane mengke aku sing anu, dalam rangka untuk nuruti ketarpane tamu. Bahkan terkadang Rasulullah sendiri karena tidak punya apa-apa dan tidak ada kemungkinan yang lain, Rasulullah ngendikan, "Eh, para sahabat, apakah kalian mau menghormati tamuku untuk diriku?" Jadi kalau kita prosentasenya nyonya pun Nabi Ibrahim nyembelih nomendo. Kalau Rasulullah duit di sebelah kabeh. Fi khalqin, kanjeng Nabi mulia di dalam khalqinya, di dalam penciptaan dohirnya. Nabi Yusuf paling ganteng. Dulu di zaman Nabi Yusuf, konten ibu-ibu seknya tergores oleh pisau. Goro-goro sumerepak Rasulullah. Kok tidak ada kejadian seperti itu? Jawabannya, Imam Ahmad bin Muhammad as kan Rasulullah lebih tampan dari Rasul, dari Nabi Yusuf. Tapi mengapa tidak ada kejadian seperti itu? Karena justru tidak ada orang di zaman Rasulullah yang sudah dewasa yang mampu memandang wajah Rasulullah karena ketampanannya ditutup oleh jalalullah taala keagungan Allah Subhanahu wa Jadi ditutup keagungan Allah sehingga ibu-ibu di zaman itu tidak ada yang bisa mirsani wajah Rasulullah. Bahkan dikatakan wa kulluhum min rasulillahi murtamisun min minal bahri au min minad diami. Semua rasul, semua nabi lir kabio umpama rasul niku satu laut maka para nabi itu mulyane namung nyakup nyewuk satu cewokan saja satu napa ini sakeduan mawon kalih tangane niki dari semua kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan aurastan minadiyami. Kalau Rasulullah itu umpamanya hujan yang lebat berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari. Maka para nabi itu mulyane namung kodo mengambil beberapa tetes dari hujan yang berhari-hari tadi. Itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencintai Rasulullah jalannya tiga hal. Harus yang pertama mengenal amalul manduh amalnya orang yang kita puji Rasulullah itu seperti apa? Kudu menang. Mari kita tekani pengajian sing mengenal amali Rasulullah. Walantu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu dhurra min warami wa shadda min shaghabin ahsha'an wa tawa تحت الإجارة كشحا مطرف الأدني. Ajeng Nabi niku dikatakan Nek ngibadah ngantek sukunipun abuh kangge sinten kangge kita umatnya. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah berjalan dengan Sayyidina Umar melampah-melampah. Beliau mendengar di samping rumah Rasulullah ada teriakan dengan tangisan Rasulullah yang agak keras tangisan yang agak keras, saking kagetnya. Lalu Sayyidina Umar meminta izin istri Rasulullah untuk masuk ke rumah istri Rasul. Mengapa Rasulullah menangis? Aku tidak tahu. Maka ditinjau sendiri pada waktu itu ada di mihrab tahajud. Rasulullah nembih sholat sujud nangis. Nanti tangisani pun ditinjau jawi Pada waktu itu Rasulullah ditanya. Setelah rampung mengapa engkau menangis? Kenapa aku tidak menangis wahai Umar? Sedangkan aku diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa nanti ada umat yang menggantikan umatku sekarang ini. Umat-umat yang tidak mau sholat dan beribadah kepada Hati kanjeng Nabi nyuwun kemahakan Gusti Allah. Bagaimana supaya mereka-mereka itu tidak mendapatkan dampak yang negatif di hari kemudian nanti. Jadi cara yang kedua supaya cinta marang Rasulullah min syajiyatil mahmamdun. Apa niku? Kudu berita luka kepiluan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jenengan kepengen cintanya tambah kudu ngerti susahi Rasulullah zaman urip Oh kanjeng Nabi dikatakan oleh Abu Hurairah walladzi nafsi biyadi walladzi nafsi biyadi inna ala baiti Rasulillah lam yashba' thalathata ayamin tibaan belum pernah tiga hari berturut-turut Rasulullah dan keluarganya makan terus kadang dua minggu dua minggu lebih di rumah Rasulullah tidak akan tidak ada pernah yang namanya api menyala karena tidak ada yang pernah masak di rumah itu. Suatu ketika Sayyidah Fatimah ada Zahra pada waktu itu men, mengalami gerak. Lalu Rasulullah meninjau Sayyidah Fatimah ditemui Sayyidah Fatimah ada di atas pembaringannya lalu ditanya ya Fatimah mengapa engkau lalu Sayyidah Fatimah menjawab wahai ayah berhari-hari ini aku sakit dan berhari-hari ini aku tidak makan sehingga bertambahlah sakitku. Lalu Rasulullah mengatakan, Isbiri ya Fatimah, sabarlah kamu, ketahuilah ayahmu yang lebih mulia dari kamu. Tiga hari, tiga malam sudah tidak makan apa-apa. Ketahuilah wahai Fatimah, nanti Sidah Maryam, orang yang terbaik yang hidup di masanya, Sayyidah Khadijah, orang yang terbaik di masanya, engkau adalah wanita terbaik di masanya. Kamu kalau bersabar akan bersemu, bertemu bersama, bertempat di istana yang ada di surga nanti. Lalu dipesan oleh Rasulullah supaya derajat pun keluarganya Rasulullah tetap tinggi. Kan kona'ahlah kamu. Nerimo karo suamimu. Karena aku menikahkan dirimu dengan suami yang akan memimpinmu dunia dan akhirat. Itu keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syajiyatul mamdum. Kepiluan yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam niku nek jenengan ngaji iso tekan kono dadi mikir ya Allah, kanjeng Nabi kaya ngono to nasibe. Maka timbullah rasa cinta ini. Terus ngaji aja ya pol-polan. Muga-muga iso istiqomah. Malam setu ngeten iki sampai dino kiamat. na yang terakhir isane sampeyan iso cinta marang Rasulullah carane kudu napa kudu ngerti keistimewaan khususnya Rasulullah baik itu mukjizatnya baik itu ilmunya anjur Nabi niku tabligh papana sidik kejujurannya bagaimana kecerdasannya bagaimana bahwa Rasulullah ketika Isra Mi'raj dengan kecepatan yang secepat itu dari Mekah ke Madinah sampai ke Sidrotil Muntaha semua arah dari mulai ngarep buri kulon wetan dhuwur ngisor semua terekam penuh pada pemikiran Rasulullah ora ono sing lali Ketika ana wong engkel, apa bener ketekan Masjidil Aqsa, pira pintune? Dijawab kabeh pintune semene, anune semene, anune semene. Tidak ada yang terlupakan. Itu Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan Rasul oleh manusia biasa bundulmu. Bainat sama wa super super sumurnya. Jadi orang Maka daripada itu kita akan bertambah cintanya kalau kita mengkaji tiga hal tadi.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 وأنت أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين